Termasuk di antara nikmat tersebut dipertemukannya kita di dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan nikmat, tambahan curahan karunia kepada kita semua dengan sebab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu bersyukur kepadanya. Dan salah satu dari nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yaitu manakala hamba tersebut satu dengan lainnya saling mencinta karena Allah saling menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala Karena sesungguhnya setiap mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Dan persaudaraan yang dilandasi oleh iman dilandasi oleh agama adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk senantiasa hidup dalam keadaan berjamaah, berkelompok satu dengan lainnya saling menjalin ukhuwah, persaudaraan. Yang tentu saja persaudaraan itu didasari oleh keimanan, didasari oleh keislaman yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah secara menyeluruh dan janganlah kalian berpecah belah bercerai-berai dan Allah Subhanahu wa taala pun di dalam ayat ini menyebutkan wadkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daa fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian id kuntum a'daa tatkala kalian masih dalam keadaan berseteru, bermusuhan antara satu dengan lainnya. Kemudian Allah menyatukan di antara hati-hati kalian. Faasbahtum bi natihi ikhwana, maka dengan nikmatnya jadilah kalian menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Di dalam ayat ini dalam surat Ali Imran ayat 103 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya persaudaraan itu adalah merupakan nikmat Ukhwah itu adalah merupakan karunia Allah yang teramat besar yang diberikan kepada kaum muslimin kepada orang-orang yang beriman kepada kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya kalimat wala tafarraqu ay amarahum bil jamaah wa nahahum 'an tafarruqah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka hidup secara berjamaah, berkelompok, berhimpun dengan didasari keimanan, didasari keislaman dan melarang mereka untuk saling berpecah belah berpencar, bercerai-berai. Tidak ada satu kesatuan. Maka dari firman Allah Subhanahu wa taala ini secara jelas kita diperintah untuk semaksimal mungkin menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalin ukhuwah persaudaraan di antara kita. Maka ikhwah fiddin azakumullah inilah karunia nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan di dalam surat Ali Imran ayat 103 tersebut di dalam surat Ali Imran ayat 103 tersebut Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana kaum Aus dan Khazraj dari kalangan Ansor mereka saling bermusuhan saling berperang saling menumpahkan darah di antara mereka selama tidak kurang dari 120 tahun dua kabilah ini saling bertempur dan manakala Islam datang kepada mereka kemudian dengan nikmat Islam itu pula dua kabilah dari kalangan Ansar ini kemudian saling bersaudara Islam menyatukan perselisihan, menyirnakan perselisihan yang ada pada diri mereka dan kemudian menyatukan keadaan mereka. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beberapa hadis kita melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan-keutamaan kepada orang yang menjalin ukhuwah. Orang yang menjalin persaudaraan di antara sesama orang yang beriman. Di antara keutamaan tersebut terhadap orang-orang yang ingin menjalin persaudaraan di antara sesama orang yang beriman disebutkan dari fadailul ukhwah keutamaan-keutamaan berukhwah ya, menjalin persaudaraan di antaranya disebutkan al-mutahabbuna fillahi yudhilluhumullahu fi dhilli arsyhi yaumal qiyamah bahwasanya al-mutahabbuna fillah orang-orang yang saling mencintai karena Allah yudhilluhumullahu fi dhilli 'arsyihi yaumal qiyamah dia akan mendapatkan naungan Allah pada naungan arsnya pada hari kiamat nanti sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu yaumal qiyamah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat nanti Ainal mutahabbuna bijalali? Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? yakni karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Yaitu pada hari Ketika aku menaungi mereka, di saat naunganku pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Dan orang-orang yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan naungan Allah azza wa jalla di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwasannya pada hari kiamat adalah hari-hari di mana suasana penuh kedahsyatan. Maka berbahagialah di tengah suasana yang demikian dahsyat tersebut demikian luar biasa maka orang-orang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab saat di dunia dia senantiasa mencanangkan kepada saudaranya cinta cinta karena Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana pula hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Sab'atun yudilluhumullahu fi dhill yauma la dhilla illa dhilluh Wa dzakara minhum wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi Tujuh golongan orang di mana mereka akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di antara tujuh tersebut adalah warajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a wa tafarraqa Dia bertemu berkumpul ya, atasnya kemudian dia pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu, dia berkumpul, dia berpisah lantaran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dalam bentuk naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Di antara keutamaan lainnya bagi orang-orang yang senantiasa menebarkan cinta karena Allah kepada sesama saudaranya disebutkan Inna Allah aujaba mahabbatahu lil mutahabbina fi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Allah memberikan kecintaan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda qala Allah subhanahu wa ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutabadhilin fiyya wal mutazawirin fiyya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah diwajibkan bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, yang saling duduk karena aku, bermajlis karena aku, yang saling berkorban karena aku, yang saling mengunjungi, berziarah karena aku, maka wajib dia mendapatkan kecintaanku. Di antara yang disebutkan di sini al-mutahabbin, al-mutajalisin, al-mutabadzilin, al-mutazawirin. Semuanya adalah bentuk-bentuk yang menunjang kepada perwujudan cinta karena Allah terhadap sesama saudaranya. Seseorang yang dilandasi cinta karena Allah, maka dia akan senantiasa di dalam hatinya tersembul rasa rindu untuk senantiasa bersama duduk dengan orang-orang yang dicintainya akan terasa hampa perasaan hatinya manakala lama tak berjumpa dengan saudaranya. Akan terasa gundah gulana hati, terasa kering jiwa manakala saudaranya lama tak dijumpainya. Dari sanalah kemudian seseorang akan dia melakukan upaya bagaimana supaya bisa bertemu saudaranya. Dia pun berziarah. Ziarahnya adalah karena Allah. Dia pun mungkin dalam ziarah memberikan sesuatu yang sesuatu tersebut mungkin secara nominal diukur dengan uang tidak ada artinya. Tetapi ketika dia berkorban, dia ingin memberi sesuatu yang dilandasi karena cinta karena Allah maka yang demikian ini kemudian menjadi keutamaan bagi dirinya mendapatkan sesuatu yang utama pada dirinya maka orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis lain disebutkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن رجلان زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله سبحانه وتعالى على مدرجته ملكا فلما آتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه نعمة تربها عليه Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillah ta'ala. Qala fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahab qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Seorang laki-laki dia berziarah kepada saudaranya di sebuah kampung lain di mana saudaranya tinggal di kampung lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat di tengah perjalanan laki-laki tersebut. Maka ketika malaikat itu datang menghampiri laki-laki tersebut, Malaikat, malaikat pun bertanya kepada laki-laki yang akan menziarahi, mengunjungi saudaranya tersebut. Apa yang engkau inginkan? Maka jawab laki-laki itu, aku menghendaki saudaraku di kampung ini. Kemudian malaikat itu bertanya, apakah kunjunganmu kepada saudaramu itu karena ada sesuatu yang mendatangkan nikmat bagimu. Ada sesuatu yang menjadikan engkau mendapatkan faidah dari kunjunganmu itu. Ya. Maka laki-laki itu menjawab tidak. Sesungguhnya aku mengunjungi saudaraku ini karena aku mencintainya karena Allah. Ya. Maka kemudian malaikat itu pun mengatakan berkata kepada laki-laki tersebut, sesungguhnya aku diutus, aku adalah utusan Allah kepada dirimu. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Inilah keutamaan orang yang menziarahi saudaranya dalam keadaan dia berziarah bukan karena ada sesuatu di balik kunjungannya. Bukan karena hubungan bisnis. Bukan lantaran karena ada sesuatu yang akan dia dapatkan. Entah sesuatu itu mungkin unsur-unsur keduniaan. Tidak. Tetapi semata-mata dia menziarahi, mengunjungi saudaranya itu karena Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat itu pun menyatakan kepada laki-laki yang seperti ini, sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Lihatlah betapa orang yang berkunjung karena Allah, berkunjung karena dilandasi cinta karena Allah terhadap saudaranya, dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai dirinya sebagaimana dirinya mencintai saudaranya. Maka ikhwafiddin azakumullah Ini adalah salah satu dari keutamaan bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan lainnya annal mutahabbina fillahi lahum manabiru min nurin yajlisuna 'alaiha yaumal qiyamati. Sesungguhnya orang yang orang-orang yang mencintai karena Allah maka bagi mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya mereka duduk di atas mimbar-mimbar tersebut pada hari kiamat kelak. Hal ini digambarkan di dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumul yaghbiduhumun nabiyuna wasyuhada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada' di mana para nabi dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, menginginkan yang amat sangat ingin mendapatkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya tersebut. Dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allah subhanahu wa ta'ala حقت محبتي للمتحبين فيا وحقت محبتي في المتواصلين فيا وحقت محبتي للمتناصحين فيا وحقت محبتي للمت... للمتزاورين فيا وحقت محبتي للمتباذلين فيا المتحبون فيا على منابر من نور yaghbituhumun nabiyyuna was-siddiquna was-syuhada ya. dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah Subhanahu wa taala telah berfirman diberikan hak cintaku kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku. Demikian juga cintaku diberikan kepada orang-orang al-mutawassilina fiyya. Orang-orang yang saling menyambungkan tali silaturahmi. Karena aku. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diberikan cintaku lil mutanasihina fiyya terhadap orang-orang yang saling menasehati karena aku. Demikian juga diberikan kecintaanku kepada orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Dan diberikan kecintaanku kepada orang-orang yang saling berkorban karena aku. Saling membantu, menolong, berkorban karena aku. Maka al-mutahabbuna fiyya ala manabira min nurin. Maka orang-orang yang saling mencintai karena aku Ya. atas mereka mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Di mana para nabi as-siddiqun, orang-orang yang siddiq, yang jujur keimanannya dan orang-orang yang mati syahid menginginkan sekali terhadap mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya tersebut. Ikhwatiddin a'azakumullah. Sungguh luar biasa keutamaan orang-orang yang senantiasa menjalin ukhuwah persaudaraan di antara sesama saudara seiman. Bagaimana Allah memberikan kecintaannya kepada orang yang saling ya, menyambungkan tali silaturahmi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya, diberi kecintaan kepada orang-orang yang saling menasehati. Ya, sedemikian luar biasa keutamaan yang akan kita dapatkan. Saling menasehati. Di mana ada saudaranya yang keliru. Dia mungkin melakukan perbuatan yang khilaf. Lupa. Ya, sesuatu yang mungkin dia tidak sengaja untuk melakukannya. Kemudian diingatkan. Ya akhi, antum kok melakukan seperti ini? Ya. Bukankah hal yang demikian adalah sesuatu yang menyalahi syariat? Maka orang yang dinasehatinya pun berlapang dada. Tasamuh. Ya. Rendah hati. Ya. Seraya mengucapkan jazakumullahu khaira ya akhi. Antum telah mengingatkan anak antum telah mengingatkan saya untuk berada di atas jalan yang benar. Tidak kemudian lantas dinasehati, ah kamu saja baru ngaji, ah kamu saja baru kemarin aktif di majlis ta'lim, ah kamu apanya, kamu bukan ustadz, berani-beraninya menasehati aku. Bukan seperti ini. Tetapi orang yang menasehati dan yang dinasehati benar-benar membuka hati, benar-benar dilandasi karena keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini akan mendatangkan rahmah, akan mendatangkan kasih sayang di antara kedua belah pihak. Maka ikhwah fiddin Marilah kita meraih keutamaan-keutamaan yang sedemikian besar agar kita bisa menunaikan apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keutamaan lainnya annal mar'a yuhsyaru ma'a man ahab bahwasanya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang mencintainya. Ya. Seseorang kelak di padang mahsyar, seseorang kelak di akhirat nanti. Ya. Orang tersebut di akhirat ya, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saling mencintai. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anis sa'ah faqala mata as-sa'ah qala wa ma'adatta laha qala la syai'a illa anni uhibbu Allah wa rasulah faqala sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta Seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kapan kiamat itu tiba. Maka jawab Nabi sallallahu maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat itu?" Maka laki-laki ini menjawab, "Tidak ada sesuatu pun, tidak ada sedikit pun persiapanku. Kecuali aku menyiapkan bahwasanya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kecuali yang aku miliki adalah aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an begitu mendengar kalimat anta ma'aman ahbabta Demikian gembiranya mendengar perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kata Anas bin Malik, ya, sedemikian gembiranya mendengar perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kata Anas bin Malik, faana uhibun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum ya. Ya. maka sesungguhnya aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, ya. dan aku berhadap, aku bersama mereka karena lantaran cintaku kepada mereka. Lihatlah semangat seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an begitu mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya anta ma'aman ahbabta engkau akan bersama orang yang kau cintai demikian semangatnya mendengar perkataan tersebut maka hatinya disiapkannya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya ditumbuhkan untuk senantiasa mencintai Abu Bakar, Umar dan menyerahkan cintanya kepada mereka. Kenapa demikian? Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu menginginkan sekali hidup kelak bersama mereka. Maka ikhwafiddin azakumullah. Demikian besar keutamaan-keutamaan orang yang mencintai karena Allah. Orang yang saling berkunjung karena Allah tentunya dengan dilandasi cinta karena Allah. Bukan dilandasi karena unsur-unsur kepentingan-kepentingan duniawi. Orang yang saling bersilaturahmi, orang yang saling bantu membantu, berkorban karena Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah ketajaman kita untuk berkiprah, beramal kebajikan dengan landasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dipertautkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati di antara kita dipertautkan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah bingkai persaudaraan karena Islam, karena keimanan. Bingkai keimanan yang benar-benar sama. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberikan taufik kepada kita semua. Ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan pada kesempatan penyampaian saya pada malam hari ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua apabila ada hal-hal yang luput di dalam majlis ini.